Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita Man salaka tariqan Yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi Tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh sebuah jalan Untuk mencari ilmu Di dalam jalan tersebut maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga Barang siapa yang menempuh sebuah jalan Maksudnya adalah untuk menuntut ilmu Dengan menghadiri majlis-majlis ilmu Dengan membaca Mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat Barang siapa yang menempuh sebuah jalan Dalam rangka mencari ilmu Di dalam jalan tersebut Maka balasannya Akan dimudahkan baginya Jalan menuju surga Yang demikian itu karena Orang yang belajar Dan menuntut ilmu Maka dia akan mengetahui kebenaran sehingga dia bisa mengikutinya dan berpegang teguh dengan kebenaran tersebut dan orang yang menuntut ilmu maka dia akan tahu yang salah sehingga dia biasa waspada dan menjauhi kesalahan tersebut apabila seseorang selama hidupnya belajar mengetahui yang benar kemudian mengikuti dan mengetahui yang salah kemudian menjauhi dan istiqamah di atas jalan tersebut maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga dan untuk Masjid Nabawi maka Rasulullah SAW mengabarkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah man dakhala masjid hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah barang siapa yang memasuki masjidku ini yaitu Masjid Nabawi tidak mendatanginya kecuali untuk mempelajari sebuah kebaikan sebuah ilmu agama atau mengajarkan kebaikan tersebut mengajarkan ilmu tersebut maka dia seperti kedudukannya seperti seorang mujahid orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang keutamaan belajar dan juga menuntut ilmu di Masjid Rasulullah SAW ini. Oleh karena itu, saya mendorong dan juga menganjurkan kepada jamaah sekalian waktu yang cuma sebentar di Masjid Nabawi ini dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di antaranya adalah dengan menuntut ilmu dan kita tahu bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum dahulu mereka menuntut ilmu dari Rasulullah Sallam di dalam Masjid Nabawi ini. Para sahabat radhiyallahu anhum menuntut ilmu dari Rasulullah Sallam di dalam Masjid Nabawi. Kemudian generasi-generasi selanjutnya sampai sekarang Masjid Nabawi termasuk di antara markas-markas yang banyak berdatangan di situ para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini melanjutkan dua materi yang kemarin yaitu tentang Pertanyaan yang ketiga Yang nanti akan ditanyakan Di dalam alam kubur Yaitu tentang Apa agamamu Masing-masing dari kita Kelak akan ditanya oleh dua orang malaikat Tentang pertanyaan ini Madinuk Apa agamamu oleh karena itu insyaallah pada sore hari ini kita bersama-sama pelan-pelan memahami dan ini ingin mengetahui lebih dalam tentang apa itu al-Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt Kata al-Islam di dalam bahasa Arab artinya adalah al-istislam Al-islam artinya adalah al-istislam Maksudnya menyerahkan diri Dan yang dimaksud secara syariat atau istilah syariat Yang dimaksud dengan islam Adalah al istislam walillah bitauhid menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Jadi masuk dengan Islam secara istilah adalah menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid. Yaitu hanya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan Islam secara bahasa maupun secara istilah Orang yang kafir Orang Nasrani misalnya Dikatakan dia masuk Islam Apabila dia menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Kalau sebelumnya Dia menyembah tiga Tuhan Menyembah Allah Menyembah Nabi Isa alaihissalam dan juga menyembah Maryam maka dia dikatakan masuk Islam apabila dia hanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala artinya meninggalkan peribadatan kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga meninggalkan peribadatan kepada ibunya yaitu Maryam dia dikatakan masuk Islam apabila meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Oleh karena itu Syarat untuk masuk dalam agama Islam Adalah membaca dua kalimat syahadat Syahadat yang pertama asyhadu alla ilaha illallah Aku bersaksi Tidak ada sesembahan yang berat disembah Kecuali Allah Yaitu dia meninggalkan segala sesembahan selain Allah dan menyatakan bahwasanya yang berhak untuk disembah di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini adalah secara ringkas pengertian Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah" wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa dan agama mana yang lebih baik daripada orang yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah menunjukkan bahwasanya agama yang paling baik adalah penyerahan diri hanya kepada Allah SWT semata Wahuwa muhsin Kemudian dia memperbaiki amalnya Wattaba'a millata Ibrahim hanifa Dan dia mengikuti millahnya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam Adalah Islam Yaitu menyerahkan diri dan ibadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyerahkan dirinya ibadahnya kepada selain Allah. Dan perlu kita ketahui setelah kita mengetahui bahasanya al-Islam adalah penyerahan diri kepada Allah bahwasanya agama para nabi dan juga para rasul agamanya satu yaitu agama Islam dari sejak Nabi Adam alaihissalam Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishaq, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW agama mereka satu yaitu agama Islam. Saya bawakan di sini beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul mereka beragama Islam tidak ada di antara mereka yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau Hindu atau Buddha semua nabi dan rasul beragama satu yaitu beragama Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa may yarghabu am millati ibrahima illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin dan tidaklah membenci millahnya agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang jahil atau orang yang menghinakan dirinya sendiri. Tidaklah membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang jahil. Walaqad istafainahu fid dunya dan sungguh kami telah memilih dia yaitu Ibrahim di dunia wa innahu fil akhirati lamina salihin. Dan sesungguhnya dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang soleh Kemudian Allah SWT mengatakan, Ith qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu li rabbil alamin. Apa agamanya Nabi Ibrahim? Ith qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Rabbnya berkata kepadanya, "Aslim." Masuk Islamlah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka beliau berkata Aku Islam, aku menyerahkan diriku Hanya kepada Rabbil Alamin Hanya kepada Allah SWT Menunjukkan bahwasanya Agama Nabi Ibrahim AS Adalah Islam Dengan ucapan beliau Aslam tuli Rabbil Alamin Bagaimana anak-anak beliau Allah mengatakan setelahnya wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anak mereka. Ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan bagi kalian agama Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama bagi kalian Fala tamutunna illa wa antum muslimun Maka janganlah kalian meninggal dunia Kecuali kalian sebagai orang muslimun Yaitu sebagai orang Islam Nabi Yakub dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya supaya mereka jangan meninggal kecuali di atas agama Allah yaitu sebagai orang Islam. Kemudian Allah berfirman, "Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut?" Apakah kalian melihat menghadiri apa yang terjadi ketika Yakub mendekati ajalnya Apa yang beliau katakan kepada putra-putranya Idh qala libanihi Ma ta'buduna min ba'di Beliau berkata kepada putra-putranya Apa yang kalian sembah Setelah aku meninggal Ini adalah seorang bapak Yang sangat sayang Kepada putra-putranya dan mengetahui bahwasanya kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan di akhirat. Dia berwasiat kepada anak-anaknya dan menasihati mereka dan bertanya kepada mereka, "Wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun mereka berkata sungguhnya kami akan menyembah Tuhanmu wahai bapakku dan juga menyembah Tuhannya bapak-bapak kita Tuhannya Ibrahim Tuhannya Ismail Tuhannya Ishak ilaha wahida Tuhan yang satu wa nahnu lahu muslimun dan sesungguhnya kami adalah orang yang Islam terhadap Allah Swt. menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Yakub Nabi Ishak Nabi Ismail dan juga keturunan mereka mereka memiliki agama yang satu yaitu agama Islam. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Apakah beliau beragama Islam? Iya. Nabi Isa alaihissalam agama beliau bukan agama Nasrani, akan tapi agamanya adalah agama Islam. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Falamma ahassa Isa minhumul kufra Qala man ansari ilallah Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah Amanna billah washhad bi anna muslimun Ketika Nabi Isa AS Melihat Gelagat kekufuran Dari orang-orang Bani Israel Beliau berkata kepada murid-muridnya Man ansari ilallah Siapa yang mau ikut bersamaku Menolong agama Allah SWT Qalu nahnu ansarullah Mereka Itu murid-muridnya Nabi Isa AS Yang beriman Dengan dakwah beliau Mereka mengatakan kami Adalah penolong-penolong Allah Amanna billah kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala washhad bi anna muslimun dan saksikanlah wahai Isa bahwasanya kami adalah muslimun orang-orang Islam Nabi Isa alaihissalam dan juga murid-murid beliau yang beriman kepada beliau mereka adalah orang-orang Islam demikian pula Nabi Musa alaihissalam Allah SWT menceritakan ucapan beliau dalam Al-Quran Waqala Musa Ya qawmi In kuntum amantum billah Fa'alaihi tawakkalu In kuntum muslimin Berkata Nabi Musa AS Wahai kaumku Seandainya kalian benar-benar beriman Maka adalah kalian hanya bertawakal kepada Allah in kuntum muslimin kalau kalian benar-benar orang Islam menunjukkan bahwasanya agama Nabi Musa alaihissalam adalah agama Islam dan beliau mengajak umatnya yaitu Bani Israel untuk masuk di dalam agama Islam ini Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mengutus atau mengirim surat kepada Ratu Bilqis isi suratnya seperti yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin sesungguhnya ini adalah dari Sulaiman dan isinya Surat ini awalnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Menunjukkan bahwasanya ketika menulis surat Maka disunahkan kita memulai dengan basmalah Innahu min Sulaiman Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Ketika beliau mengirim surat-surat yang isinya dakwah kepada para raja dimulai dengan basmalah Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin Janganlah kalian wahai Bilqis dan juga pengikutmu sombong terhadap diriku wa'tuni muslimin Danlah kalian datang kepadaku dalam keadaan sebagai muslimin yaitu orang Islam Hendaklah kalian datang kepadaku dalam keadaan sebagai muslimin Yaitu orang Islam yang hanya menyerahkan dirinya kepada Allah SWT semata Ini juga dalil bahwasanya Nabi Sulaiman Alaihissalam adalah seorang muslim dan beliau berdakwah mengajak orang lain untuk masuk di dalam agama Islam. Oleh karena itu tidak heran apabila Allah Swt di dalam Al-Qur'an mengatakan Inna dina indallahil Islam. Dan sungguhnya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Swt adalah al-Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah al-Islam karena Islam ini adalah agamanya para nabi dan rasul. Dan Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi Jadi agama yang diridhoi dan diterima di sisi Allah SWT adalah agama Islam Rasulullah SAW bersabda Al-anbiya'u ikhwatun li'allat Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid Para nabi Mereka adalah Saudara-saudara sebapak lain ibu Beliau mengatakan para nabi dan juga para rasul Adalah saudara-saudara Sebapak akan tapi lain ibunya Maksudnya apa? Ummahatuhum syatta Wadinuhum wahid Ibu-ibu mereka berbeda Akan tetapi agama mereka satu Maksudnya agama mereka adalah agama Islam Yaitu penyerahan total Hanya kepada Allah SWT semata Dan tidak menyerahkan dirinya Kepada selain Allah Tidak bergantung kepada selain Allah Tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah Ini, ini adalah agama seluruh para nabi Akan tetapi ibu-ibu mereka berbeda Maksudnya ajaran-ajaran tata cara beribadah maka mereka memiliki cara yang berbeda masing-masing dari nabi memiliki syariat sendiri yang Allah Swt sesuaikan dengan zaman dan juga keadaan kaum tersebut agama mereka satu yaitu hanya menyembah kepada Allah tapi tata cara beribadah bagaimana cara beribadah kepada Allah ini yang berbeda antara seorang nabi dengan nabi yang lain oleh karena itu Allah berfirman likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja kami telah jadikan bagi masing-masing dari kalian syir'atan wa minhaja syariat dan juga manhaj syariatnya Nabi Musa alaihissalam lain dengan syariatnya Nabi Sulaiman. Syariatnya Nabi Saleh alaihissalam lain dengan syariatnya Nabi Hud. Maksudnya adalah tata cara beribadah mereka berlainan. Akan tapi agama mereka satu yaitu hanya menyembah kepada Allah. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dakwah para nabi dan rasul adalah satu. Hal yang pertama kali mereka dakwahkan kepada umatnya adalah tentang bagaimana mereka bertauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi segala sesembahan selain Allah laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya kemudian dia berkata ya qaumi wahai kaumku ibudullah hendaklah kalian menyembah kepada Allah ma lakum min ilahin ghairuh kalian tidak memiliki Tuhan sesembahan selain dia Nabi Nuh alaihissalam Rasul yang pertama dakwah yang pertama kali beliau serukan kepada kaumnya adalah ubudullah malakum min ilahin ghairuh Sembahlah Allah saja Kalian tidak memiliki sesembahan yang berat disembah Kecuali dia Nabi Hud alaihissalam Allah berfirman wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Hud qala ya qaumi ibudullah apa yang beliau katakan pertama kali wahai kaumku Ubudullah sembahlah Allah malakum min ilahin ghairuh kalian tidak memiliki sesembahan yang berat disembah kecuali dia Nabi Saleh alaihi salam yang diutus kepada kaum Thamud Allah mengatakan wa ila Thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh sama dengan yang didakwahkan oleh Hud, oleh Nuh dan juga para nabi yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? An i'budullaha wajtanibut taghut Wahai kaumku, hendaklah kalian menyembah Allah Swt dan jauhilah tagut. Dan jadi masuk dengan tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Swt. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya agama para nabi adalah satu yaitu agama Islam dan mereka menyeru kepada satu perkara yaitu kepada Islam, penyerahan diri hanya kepada Allah dan meninggalkan penyerahan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itu yang sama di antara mereka dan yang membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain adalah syariat atau tata cara beribadah. Kita memiliki syariat salat nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW memiliki syariat salat cuma syariat salat yang ada di dalam agama kita yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW lain dengan cara salat yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu Rasulullah SAW bersabda "Wajah ilatil ardu masjidan wa ketika beliau SAW menyebutkan tentang keistimewaan umat ini atau syariat Islam yang dibawa oleh beliau beliau mengatakan telah dijadikan bagiku tanah yaitu bumi ini sebagai masjid dan juga alat bersuci kemudian beliau mengatakan fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli maka barang siapa di antara umatku yang kedapatan atau menemui waktu salat sedangkan dia berada di perjalanan maka adalah dia salat artinya silahkan dia salat di mana saja di atas permukaan bumi ini umat-umat sebelumnya dilarang mereka untuk sholat di tempat terbuka. Mereka diharuskan untuk sholat di dalam tempat ibadah. Adapun di dalam syariat kita, maka beliau SAW mengatakan, Waju'ilat liyal ardu masjidan Telah dijadikan bagiku Bumi ini sebagai masjid Yaitu sebagai tempat sujud Seandainya kita berjalan Di gurun pasir Atau di tempat yang lain Kemudian kita mendapatkan waktu sholat Maka kita sholat di tempat tersebut Watahuran Dan dijadikan tanah Bagiku Sebagai alat untuk bersuci Maksudnya di sini adalah untuk tayamum di dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ada syariat tayamum Yaitu pengganti dari wudhu Dan juga mandi Bagi orang yang tidak bisa Menggunakan air Atau orang yang tidak bisa menemukan air Maka disyariatkan untuk bersuci dengan bertayamum Dan ini tidak disyariatkan Di umat-umat sebelum kita tayamum ini adalah syariat atau cara beribadah yang merupakan kekhususan umat Islam umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi sebelum kita dan juga umat-umat sebelum kita mereka juga melakukan salat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam mubarakan kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya Beliau alaihi salam Itu Nabi Isa alaihi salam berkata Dan Allah swt telah menjadikan aku berbarakah Dimanapun aku berada Wa awsani bis salati waz zakah Dan Allah berwasiat kepadaku untuk melakukan salat dan juga melakukan zakat. Madum tuhayya selama aku masih hidup. Dan Allah berwasiat kepadaku supaya aku salat dan juga zakat selama aku masih hidup. Menunjukkan bahwasanya di antara syariat Nabi Isa alaihissalam saat itu adalah melakukan salat. Demikian pula Nabi Zakaria alaihissalam Allah berfirman fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab maka para malaikat memanggil beliau yaitu Nabi Zakaria alaihissalam wa huwa qaimun yusalli fil mihrab dan dia yaitu Nabi Zakaria alaihissalam sedang dalam keadaan berdiri apa yang beliau lakukan qaimun yusalli dalam keadaan berdiri melakukan salat fil mihrab di dalam mihrab beliau. Nabi Zakaria alaihissalam di antara syariat beliau adalah melakukan salat. Demikian pula Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah." Dan dahulu dia yaitu Nabi Ismail alaihissalam menyuruh memerintahkan keluarganya untuk melakukan solat dan juga zakat. Wa kana inda rabbih mardiyah. Dan beliau alaihissalam adalah orang yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan kepada kita apa yang sudah kita katakan tadi bahwasanya yang membedakan antara seorang nabi dengan nabi yang lain adalah tentang tata cara beribadah dan tujuan mereka satu yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang terakhir yang tidak ada syariat yang akan turun setelah beliau Bahkan Nabi Isa AS Apabila nanti turun di akhir zaman Maka beliau akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah hadis disebutkan Ketika Imam Mahdi Meminta supaya Nabi Isa AS menjadi imam Maka beliau menolak Dan beliau menjadi makmum di belakang Imam Mahdi karena beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW dan para nabi sudah dijanji oleh Allah Swt di dalam Al-Quran disebutkan apabila datang seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW mereka diwajibkan untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala la tu'minun nabihi wa la tansurunnah apabila datang rasul tersebut maka hendaklah kalian beriman dengannya dan juga menolongnya dan agama Islam atau syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh syariat sebelumnya Yang pertama bahwasanya syariat ini adalah syariat yang diperuntukkan untuk seluruh manusia Syariat Nabi Muhammad SAW Agama Islam Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Adalah agama dan syariat Yang diperuntukkan untuk seluruh manusia berbeda dengan syariat-syariat sebelumnya di mana syariat-syariat tersebut hanya dikhususkan untuk umat Nabi tersebut. Nabi Saleh Wasallam hanya diutus kepada kaum Samud Nabi Hud salam hanya diutus kepada kaum Ad. Nabi Musa Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud Mereka hanya diutus kepada Bani Israel Adapun Nabi Muhammad SAW Maka syariat beliau adalah syariat Yang diperuntukkan untuk semua manusia Allah SWT berfirman kul ya ayuhan nas Inni Rasulullahi ilaikum jami'a Katakanlah wahai Muhammad Ayuhan nas wahai manusia Sesungguhnya aku adalah Rasulullah Utusan Allah Bagi kalian semuanya Dan beliau SAW mengatakan Wa kanan nabiyu Yub'athu ila qawmihi khasah Wa bu'ithu ilan nasi kafah dan dahulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus Sedangkan aku diutus kepada semua manusia secara umum Oleh karena itu barang siapa di zaman sekarang Yang mendengar kedatangan Nabi Muhammad SAW Baik orang Yahudi maupun Nasrani Maka tidak diterima imannya kecuali apabila dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Apabila dia meninggal dunia, padahal sudah mendengar tentang kedatangan Rasulullah SAW dan dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, meskipun dia beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Isa alaihissalam dan juga para nabi sebelumnya, maka imannya tidak diterima apabila dia tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi yahudiyyun ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar Beliau SAW mengatakan Demi zat Yang jiwa Muhammad ada di tangannya Yaitu demi Allah Tidak mendengar kedatanganku Seorang pun dari umat ini Baik orang tersebut orang Yahudi Maupun orang Nasrani Kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali dia termasuk penduduk neraka. Orang Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang apabila sudah mendengar kedatangan Rasulullah SAW dan tidak beriman dengan beliau kemudian dia meninggal dunia maka dia termasuk penduduk neraka innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW wal musyrikin dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Menunjukkan bahwasanya kewajiban semua manusia saat ini yang orang Arab maupun selain orang Arab, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu dan juga agama-agama yang lain kewajiban bagi mereka adalah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang pertama bahwasanya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah diperintah diperuntukkan untuk semua umat. Kemudian kelebihan yang kedua bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sempurna. Adalah syariat yang paling sempurna Allah SWT berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum Pada hari ini Telah aku sempurnakan Bagi kalian agama kalian Allah mengabarkan Kepada Rasulullah SAW dan juga umatnya bahwasanya agama Islam Sudah disempurnakan oleh Allah SWT Beberapa orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi Kemudian mereka mengatakan Laqad allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al khiraah Orang-orang Yahudi tersebut berkata kepada Salman Al-Farisi Sungguh Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu Ini adalah pengakuan dari seorang musuh Islam yaitu orang-orang Yahudi yang mereka sangat membenci Rasulullah SAW dan juga agamanya Tapi perkara yang satu ini tidak bisa mereka sembunyikan Dan mereka mengakui bahwasanya agama Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Adalah agama yang sempurna Dan bahwasanya beliau SAW Telah mengajarkan kepada umatnya segala sesuatu. Mereka mengatakan laqad allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qiraah. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Al-qiraah artinya adalah tata cara buang air. Sampai perkara demikian yang dianggap sepele oleh sebagian manusia dianggap remeh oleh sebagian manusia diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kalian maka Salman Al-Farisi mengatakan ajal nahana an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baul maka Salman dengan bangga beliau mengatakan iya beliau SAW telah melarang kami untuk menghadap ke kiblat baik ketika buang air besar maupun buang air kecil. Di antara adab ketika buang air besar maupun buang air kecil adalah dilarang untuk menghadap ke kiblat. Dalam hadis yang lain demikian pula dilarang untuk membelakangi kiblat. Kemudian beliau mengatakan wa annastanjia bil yamin. Di antara yang beliau ajarkan kepada kami ketika buang air adalah kami dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Itu dilarang cebok beristinja beristinja dengan tangan kanan. Ini diatur di dalam agama kami yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bagaimana kesempurnaan agama ini bahkan musuh-musuh Islam di antaranya adalah orang-orang Yahudi mengakui tentang kesempurnaan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita tentang masalah akidah keyakinan kepada Allah keyakinan kepada malaikat kepada kitab kepada rasul kepada hari akhir mengajarkan kepada kita tentang takdir mengajarkan kepada kita tentang akhlak bagaimana berakhlak kepada Allah kepada rasul kepada sahabat kepada keluarga Rasulullah sallallahu bagaimana berakhlak dengan orang tua, keluarga, tetangga, teman, orang miskin, orang kaya. Dan beliau SAW telah mengajarkan kita bagaimana bermuamalah, bagaimana berdagang, bagaimana menjual dan juga membeli yang diperbolehkan apa yang termasuk riba, mana yang bukan termasuk riba, mengajarkan kepada kita makanan yang halal makanan yang haram bahkan beliau SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sikap kita terhadap rakyat apabila kita menjadi pemimpin dan bagaimana sikap kita sebagai rakyat kepada penguasa dan juga pemimpin semuanya telah diatur di dalam agama Islam ini Apabila dalam masalah buang air saja Diatur oleh agama Islam ini Maka bagaimana dengan perkara-perkara yang lebih besar dari itu Oleh karena itu Alhamdulillah Allah SWT telah membukakan hati kita semua Untuk bisa memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini dan di antara syariat agama Islam yang begitu sempurna ini ada di antaranya adalah amalan-amalan yang sangat penting di dalam agama ini yang dibangun agama Islam di atas amalan-amalan ini jadi agama yang sempurna ini yaitu agama Islam di sana ada yang dinamakan dengan arkanul Islam yaitu rukun-rukun Islam yang Rasulullah SAW bersabda bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'i zakah wal haji wa saumi Ramadan. Beliau SAW mengatakan agama Islam telah dibangun di atas lima perkara. Syahadati Allah ilaha illallah bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah dan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan salat membayar zakat, menunaikan haji dan juga berpuasa Ramadan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Menerangkan kepada kita bahwasanya agama Islam ini jamaah sekalian di antara sekian ratus amalan-amalan yang ada maka ada lima amalan yang merupakan pondasi, merupakan perkara yang penting dan merupakan rukun bagi agama Islam Yang pertama adalah syahadatain. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Yaitu bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah dan bersahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan arti syahadat di dalam bahasa Arab artinya adalah bersumpah. Artinya orang yang bersaksi atas sesuatu berarti dia bersumpah. Kalau dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah maka dia mengatakan aku bersumpah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah di mana ikrar dia ini menuntut dia untuk tidak menyembah kecuali Allah Swt, tidak bergantung kecuali kepada Allah tidak solat kecuali untuk Allah tidak menyembelih kecuali untuk Allah Swt tidak meminta perlindungan, meminta pertolongan kecuali kepada Allah dan secara umum dia tidak menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan asyhadu berarti dia sudah berjanji untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bersumpah bahwasanya Muhammad adalah seorang Rasulullah Artinya Beliau adalah seorang utusan Yaitu utusan Allah SWT Kepada diriku Diutus dari Allah SWT Dengan membawa perintah Dari Allah Dengan membawa larangan Dari Allah SWT dengan membawa berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dan juga membawa tentang tata cara beribadah. Seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala diutus kepada kita dengan membawa empat perkara ini. Membawa perintah dari Allah apabila beliau memerintahkan sesuatu berarti pada hakikatnya perintah tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentaati perintah beliau, berarti kita mentaati Allah. Beliau SAW juga membawa larangan dari Allah SWT Kalau beliau melarang sesuatu Kemudian kita meninggalkan larangan tersebut Maka pada hakikatnya kita sudah meninggalkan Sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT Demikian pula ketika beliau mengabarkan sebuah kabar, sebuah berita Maka kewajiban kita adalah membenarkan Karena apa yang beliau beritakan kepada kita Pada hakikatnya adalah berita dari Allah SWT Dan apabila beliau mengajari kepada kita Sebuah cara di dalam beribadah Cara berwudu, cara sholat cara berpuasa, cara melakukan ibadah haji misalnya, maka tidak boleh kita mencari cara yang lain yang tidak tidak diajarkan oleh beliau salah salah. Kalau beliau sudah mengajarkan kepada kita cara beribadah, maka kita harus mengikuti cara yang sudah beliau ajarkan. Karena beliau sallallahu adalah seorang rasul, seorang utusan yang memang diutus kepada kita untuk membawa itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ada perintah yang wajib sifatnya dan ada perintah yang sifatnya anjuran. Perintah yang wajib adalah perintah yang apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala dan kalau kita tinggalkan maka kita berdosa. Seperti perintah salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, perintah haji Perintah untuk birul walidain makanya adalah termasuk Perintah-perintah yang wajib Kalau kita kerjakan maka kita diberikan pahala oleh Allah SWT Dan kalau kita tinggalkan Maka seseorang berdosa Kemudian di sana ada perintah yang sifatnya anjuran yang apabila kita kerjakan akan menambah pahala kita dan apabila kita tinggalkan maka kita tidak berdosa dan tidak diadab karena kita meninggalkan perintah yang sunnah tersebut di antara contohnya adalah puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin, Kamis Puasa Nabi Dawud alaihissalam Puasa tiga hari setiap bulan Yang disunahkan dilakukan pada tanggal 13, 14, 15 Setiap bulannya Puasa di hari Arafah Bagi selain jamaah haji Puasa pada tanggal 9 Muharram atau 10 Muharram maka ini semua adalah termasuk puasa-puasa sunnah Dianjurkan Demikian pula Solat-solat sunnah Seperti solat duha Solat rawatib Solat malam Solat witir Solat sunnah setelah tawaf Maka ini adalah solat-solat sunnah Yang kalau kita kerjakan akan menjadi tambahan kebaikan bagi kita dan kalau kita tinggalkan maka kita tidak berdosa. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala demikian terbagi menjadi dua. Ada larangan-larangan yang sifatnya tahrim yaitu haram. Apabila dikerjakan maka seseorang berdosa dan apabila ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala maka dia mendapatkan pahala seperti berzina membunuh jiwa yang tidak hak mengambil harta orang lain riba berdusta berkhianat maka ini adalah termasuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban kita adalah meninggalkannya dan barang siapa yang mengerjakannya maka dia berdosa dan kalau dia tinggalkan karena Allah maka dia mendapatkan pahala kemudian yang kedua adalah larangan-larangan yang sifatnya makruh dibenci yang apabila dikerjakan seseorang tidak berdosa dan apabila ditinggalkan karena Allah Swt, maka dia mendapatkan pahala. Seperti misalnya tidur sebelum sholat isya atau berbicara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada keperluannya setelah sholat isya, makan bawang putih dan juga bawang merah dalam keadaan masih mentah maka ini hukumnya makruh. Demikian pula makan dan juga minum dengan bersandar ini hukumnya juga makruh. Kalau dikerjakan maka itu adalah perkara yang dibenci akan akan tetapi tidak sampai dosa. Dan apabila kita tinggalkan karena mengharap pahala dari Allah, meninggalkan karena Allah Swt, maka insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Kemudian berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita benarkan baik menyangkut kabar-kabar yang telah berlalu seperti kisah-kisah para nabi, para rasul, kisah-kisah orang soleh dan juga perkara yang akan datang mulai dari masuknya seseorang ke dalam alam kubur dibangkitkannya manusia dikumpulkannya mereka dihisap ditimbang amalannya sampai mereka memasuki surga dan neraka maka kabar-kabar terperinci tersebut wajib kita benarkan baik itu masuk akal kita atau tidak masuk di dalam akal kita kewajiban kita adalah menerima dan juga membenarkan kabar tersebut Adapun akal yang kita miliki Maka akal yang kita miliki adalah akal yang penuh dengan kekurangan Tidak boleh seseorang menolak dan juga mendustakan Kabar dari Allah dan Rasulnya Hanya karena kabar tersebut Tidak masuk di dalam akal yang penuh dengan kekurangan yang dia miliki. Kemudian yang keempat adalah seseorang tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya Rasulullah SAW. Kalau kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan bagi kita, maka tidak boleh kita beribadah kecuali dengan cara beliau. Dan Allah swt tidak menerima sebuah ibadah dari kita apabila ibadah tersebut tidak diambil caranya dari Rasulullah SAW. Beliau SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat barangsiapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Di antara rukun-rukun Islam Adalah sholat lima waktu Sholat lima waktu Yang telah diwajibkan Ketika Rasulullah SAW Diangkat oleh Allah SWT Ke atas Dan diwajibkan kepada beliau dan juga umatnya Sholat lima waktu ini Dan sholat lima waktu ini adalah kewajiban yang paling penting setelah syahadatain. Kewajiban yang paling penting setelah syahadatain. Dan diwajibkan kepada setiap muslim yang dewasa dan juga berakal. Setiap muslim mencakup di sini yang laki-laki maupun wanita. yang dewasa Artinya anak kecil Tidak diwajibkan Namun orang tua Hendaknya melatih Anaknya yang masih kecil Untuk melakukan Sholat lima waktu ini Rasulullah SAW bersabda Muru awladakum Bissalah Wahum abna'u Sabi'i sinin hendaklah kalian memerintahkan anak-anak kalian untuk sholat dan mereka berumur tujuh tahun. Artinya kalau anak kita sudah berumur tujuh tahun, maka mulai kita perintahkan untuk sholat. Ketika datang adzan subuh, adzan duhur, adzan maghrib, isya, asar, kita ingatkan mereka, kita perintahkan mereka untuk sholat mereka mengerjakan atau tidak Yang penting kita beritahu Kita perintahkan Dan kita biasakan terus Dan kita bersabar Di dalam memerintahkan mereka Untuk sholat Wadribuhum alaiha Wahum abna'u asri sinin Dan apabila mereka sudah berumur 10 tahun Tiga tahun kemudian Berumur 10 tahun maka pukullah mereka apabila mereka tidak melakukan sholat lima waktu. Artinya dari umur 7 tahun sampai 10 tahun cukup diperintah, diingatkan, diberitahu tentang kewajibannya. Kalau sudah berumur 10 tahun Meskipun belum balik Belum dewasa Maka kita diizinkan untuk memukulnya Apabila mereka tidak melakukan sholat dan jadi masuk dengan memukul di sini jamaah sekalian bukan memukul dengan pukulan yang keras yang menyakitkan. Tapi yang dimaksud adalah pukulan yang ringan yang tidak sampai menyakitkan orang yang dipukul. Wahum abna'u ashri sini. pukullah mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Diharapkan dengan tarbiyah dan juga pendidikan seperti ini maka nanti apabila anak-anak kita sudah dewasa Dia sudah siap untuk melakukan kewajiban sholat lima waktu ini Para ulama mengatakan Apabila seseorang mengingkari Kewajiban sholat lima waktu ini Maka dia dihukumi Sebagai orang yang murtad Keluar dari Islam Kapan? ketika dia mengingkari kewajiban sholat lima waktu Karena kewajiban sholat lima waktu ini Diketahui oleh setiap muslim Dan merupakan suatu yang darur, daruri Yang pasti diketahui oleh setiap muslim Apabila ada seorang muslim Yang mengingkari kewajiban sholat ini Maka para ulama mengatakan hukumnya adalah murtad sudah keluar dari agama Islam. Dan para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat lima waktu Padahal dia mengetahui tentang kewajiban Sholat lima waktu Dia tinggalkan Karena rasa malas Padahal dia mengetahui yang Sholat lima waktu tersebut adalah hukumnya Wajib Ada di antara ulama yang mengatakan kafir Ada yang mengatakan tidak kafir Yang mengatakan kafir di antara ulama Mereka berdalil dengan beberapa hadis yang sahih Di antaranya adalah sabda Nabi SAW Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus salah Faman taraka faqad kafar Perjanjian antara kita dengan mereka yaitu orang-orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat tersebut faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Di dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah Sungguhnya batas antara seseorang dengan kekufuran dan juga kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan juga kekufuran adalah meninggalkan sholat. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas maka dia hukumnya adalah keluar dari agama Islam berdasarkan hadis-hadis yang sahih ini. Dan hadis yang kedua yang tadi kita sebutkan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Terlepas dari mana yang rajih di antara dua pendapat ulama ini, apakah orang yang meninggalkan sholat karena malas ini kafir atau tidak? Perbedaan pendapat di antara mereka menunjukkan tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat perbedaan pendapat di antara ulama apakah orang yang meninggalkan sholat karena malas itu kafir atau tidak menunjukkan tentang bahayanya meninggalkan sholat oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan masalah sholat lima waktu ini dan mulai kita didik dan kita biasakan anak-anak kita, keluarga kita untuk benar-benar memperhatikan tentang sholat lima waktu ini. Kemudian rukun yang ketiga adalah zakat dan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan yaitu beberapa jenis harta seperti uang tunai hasil-hasil pertanian hewan-hewan yang diternakkan seperti kambing, onta dan juga sapi, harta karun, harta tambang, makanya adalah termasuk harta-harta yang dizakatkan, yang diwajibkan untuk keluar, dikeluarkan zakatnya apabila sudah terpenuhi nisabnya. Dan jadi maksud dengan nisab adalah kadar tertentu atau jumlah tertentu dari harta tersebut sehingga diwajibkan untuk dikeluarkan. Yang dibahas oleh para ulama di kitab-kitab fikih. Oleh karena itu barang siapa di antara kita yang merasa sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan harta tersebut. Karena pada hakikatnya harta yang dia miliki yang diwajibkan di situ zakat adalah harta bukan miliknya. Tapi itu adalah hak bagi orang-orang yang berhak seperti orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin dan juga golongan-golongan yang lain yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat adalah berpuasa berpuasa di bulan Ramadan selama satu bulan. Kemudian yang kelima adalah melakukan ibadah haji dan ibadah haji ini adalah E, ibadah yang sudah diwajibkan kepada umat Islam yang sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya di antaranya adalah agama, beragama Islam berakal sudah dewasa dalam keadaan merdeka artinya bukan sebagai seorang budak kemudian yang terakhir adalah apabila dia memiliki kemampuan atau kudrah Barang siapa yang sudah terpenuhi di masyarat wajib ini Maka dia berkewajiban untuk melakukan ibadah haji ini Baik laki-laki maupun wanita Nah ini adalah lima perkara yang termasuk rukun Islam Dan Allah SWT tidak memilih Di antara amalan-amalan dalam Islam Tidak memilih lima perkara ini di antara amalan-amalan dalam Islam kecuali karena Allah Swt tahu tentang kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh amalan-amalan tersebut di sisi Allah Swt. Oleh karena itu hendaknya seorang Muslim dan juga Muslimah memperhatikan dan memiliki atau memberikan perhatian yang khusus terhadap lima perkara ini. Dan alhamdulillah pada tahun ini insyaallah bapak-bapak sekalian dan juga jamaah-jamaah sekalian insyaallah akan menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji ini dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah bapak-bapak sekalian dan juga jamaah sekalian untuk melakukan ibadah haji ini. Itulah yang bisa kita sampaikan dan mungkin ada yang memiliki pertanyaan silakan ditulis dengan kertas dan apabila tidak memiliki kertas silakan mengambil kertasnya ke depan. Zikir sahabat sholat Menurut hadis seperti apa Karena selama ini di kampung kami Zikir itu bareng-bareng Rasulullah SAW Selama hidupnya Atau setelah Diwajibkan sholat lima waktu Telah melakukan zikir-zikir setelah sholat Dan zikir-zikir tersebut Didengar oleh para sahabat radhiallahu anhum dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Dan alhamdulillah dikir dikir tersebut telah sampai kepada kita di dalam hadis-hadis yang sahih sebagiannya ada di dalam sahih Bukhari dan Muslim dan sebagian yang lain ada di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Oleh karena itu kita merujuk kepada kitab-kitab tersebut di dalam mengamalkan zikir-zikir setelah sholat. Di antaranya adalah membaca astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram kemudian mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah la na'budu illa iyyah lahun ni'mah walal fadlu walau thanaul hasan la ilaha illallah mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun Allahumma la mani'a lima atait wala la mu'ti'a lima mana'ta wala la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis kemudian membaca tasbih 33 kali membaca tahmid 33 kali membaca subhanallah 33 membaca alhamdulillah 33 kemudian membaca Allahu akbar 33 Semuanya 99 Kemudian dilengkapi yang ke 100 Dengan membaca La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Kemudian setelah itu kita membaca Kul huwallah Kul a'udzu birabbil falak Kul a'udzu birabbin nas satu kali, satu kali Kemudian setelah itu kita membaca Ayat kursi Kemudian untuk salat subuh Maka di sana ada dikir khusus Yaitu kita mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warisukan tayiban Wa amalan mutakabbalan Nah ini adalah Zikir yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW Setelah sholat lima waktu Oleh karena itu barang siapa yang sudah memiliki zikir-zikir maka adalah dicocokkan dengan zikir-zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan sekali lagi alhamdulillah zikir-zikir tersebut sudah ada di dalam kitab-kitab hadis dan sudah dikumpulkan oleh para ulama dan saya nasihatkan di sini ada ada sebuah kitab yang berisi tentang kumpulan doa-doa dan juga zikir-zikir yang berasal dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang berjudul Hisnul Muslim yang diterjemahkan dalam bahasa kita kumpulan doa-doa dari Al-Quran dan juga hadis yang dikarang oleh Said bin Wahf Al-Qahtani ini adalah buku yang kecil tapi ringkas yang mengumpulkan tentang doa-doa dan juga zikir-zikir yang sahih dan cara untuk melakukan zikir tersebut disebutkan oleh para ulama dan ini adalah kesepakatan para ulama madhab baik Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad bahwasanya doa tersebut atau zikir setelah sholat lima waktu tidak dikerjakan secara berjamaah artinya dipimpin oleh satu orang kemudian diikuti oleh yang lain. Maka ini para ulama madhab sampai Imam Syafi'i sekalipun beliau mengatakan bahasanya ini sampai madhab Syafi'i sekalipun mereka mengatakan bahasanya ini tidak disyariatkan. Artinya masing-masing dari jamaah berzikir kepada Allah Subhanahu wa dengan zikir-zikir yang sudah disyaratkan sendiri-sendiri. Dan pada asalnya dikerjakan zikir-zikir tersebut dengan melirihkan suara dan tidak mengeraskan suara dan Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab beliau Al-Um bahwasanya pada asalnya imam atau jamaah adalah melirihkan suaranya kecuali bagi imam kalau maksudnya adalah untuk memberikan pelajaran atau mengajarkan kepada jamaah tentang zikir-zikir setelah sholat maka diperbolehkan dia untuk mengeraskan suaranya kemudian beliau mengatakan dan apabila sudah merasa bahwasanya mereka sudah tahu dan sudah belajar tentang zikir-zikir tersebut maka hendaklah dia kembali melirihkan suaranya menunjukkan kepada kita bahwasanya pada asalnya zikir-zikir setelah sholat tersebut dilakukan sendiri-sendiri dengan pelan-pelan kecuali bagi imam yang ingin mengajarkan zikir tersebut kepada jamaahnya. Ketika sholat, imam bacaan fatihah sering tidak kita mendengarnya. Bagaimana hadisnya? Para ulama berbeda pendapat tentang apakah basmalah di dalam al-fatihah ini termasuk Al-Fatihah atau bukan? Apakah basmalah termasuk Al-Fatihah atau bukan? Ada di antara mereka yang mengatakan basmalah ini termasuk Al-Fatihah. Oleh karena itu mereka mengeraskan suara. Mengeraskan basmalah karena mereka berpendapat bahasanya basmalah ini adalah ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Sebagaimana mereka mengeraskan Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin maka mereka juga mengeraskan basmalah. Ada sebagian ulama yang mengatakan basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Ayat yang pertama dari Al-Fatihah menurut mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang sahih. Allah swt berfirman di dalam hadis qudsi, tu salah." baini wa baina abdi kismain Aku telah membagi Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku dua bagian Al-Fatihah telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala antara diri Allah dengan hambanya dua bagian Kemudian di dalam hadis ini disebutkan wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Qultu hamidani hamidani abdi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata, hambaku telah memujiku. Para ulama mengatakan yang merajihkan atau menguatkan pendapat yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya menyebutkan ayat yang pertama dari Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka mengatakan menunjukkan bahasanya basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Jadi mereka mengatakan ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin, yang kedua adalah Ar-Rahmanir Rahim, yang ketiga adalah Malik Yawmiddin yang keempat adalah Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Kemudian yang kelima ihdinas siratal mustaqim yang keenam Siratul ladhina an'amta alaihim Yang ketujuh Ghairil maghdubi alaihim waladzalin Jadi tujuh ayat Sabah umathani Dibagi dua oleh Allah SWT Artinya tiga setengah ayat Untuk hambanya Dan tiga setengah untuk Allah SWT Oleh karena itu ayat yang keempat Di dalam surat Al-Fatihah Adalah Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Ini adalah ayat yang keempat dibagi dua Iya kanak budu Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah Ini adalah untuk Allah Karena ayat yang ke satu sampai ketiga Semua isinya adalah pujian untuk Allah Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka budu. Ini adalah untuk Allah SWT Adapun separuh ayat yang kedua Wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu lah ya Allah Kami memohon pertolongan maka ini adalah untuk hambanya Hamba tersebut meminta pertolongan kepada Allah Kemudian yang selanjutnya adalah doa Ihdinas suratul mustaqim Ini adalah doa Adalah untuk hambanya Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang lebih kuat bahwasanya basmalah Ini bukan termasuk Ayat di dalam Al-Fatihah Oleh karena itu mereka Melirihkan ucapan basmalah sebagaimana mereka melirihkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah. Dan ini adalah permasalahan yang ijtihadiyah di antara ulama madhab Oleh karena itu tidak boleh kita jadikan permasalahan seperti ini menjadi sebab pertikaian perseteruan antara kita dengan saudara kita. Karena ini adalah termasuk perkara ijtihadiyah yang berbeda di antara para ulama kita, para ulama madhab Itulah yang bisa kita lakukan, yang yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.